Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kaum muslimin wal muslimat Jamaah salat maghrib Masjid Nurullah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid Memasuki bab yang ke-14 Berkata penulis rahimahullahu ta'ala Babun minasyirki Ayastagitha bi ghairillah au yad'uwa ghairahu bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya jemaah sekalian dari judul bab sudah kita pahami Bab ini menjelaskan tentang salah satu bentuk syirik besar Syirik besar yaitu Beristighathah kepada selain Allah Atau berdoa kepada selainnya Istighatha itu sendiri maknanya adalah Tolabul gauth Minta pertolongan kepada Allah ketika dalam kondisi susah dalam kondisi genting itu makna istighathah seperti dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan Idh tastagithuna rabbakum fastajaba lakum Ingatlah ketika engkau beristighathah kepada Rabbmu maka dia menjawab doamu yaitu pada perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa menjelang perang Badar Allah namakan itu adalah istighathah. Berdoa ketika menghadapi kondisi genting. Jadi di sini beliau menyebutkan doa dalam dua bentuknya. Dalam bentuk yang umum yaitu dalam semua keadaan dan dalam bentuk yang khusus yaitu ketika menghadapi kondisi susah. Ada istilah yang lebih khusus yaitu istighatsah. Jemaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan doa itu sendiri terbagi menjadi dua makna, doa ul ibadah dan doa al-masalah. Doa ibadah dan doa permohonan. Doa ibadah maknanya adalah semua amal ibadah yang kita kerjakan. Pada hakikatnya semua itu adalah doa. Pada hakikatnya semua amal ibadah yang kita kerjakan adalah doa. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, haji, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya itu adalah doa. Karena dengan amalan itu, kita harapkan kepada Allah memberikan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Kemudian yang kedua doa permohonan yaitu ada sesuatu yang kita mintakan. Ada sesuatu yang kita mintakan. Di sini kata Syekh, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selainnya bisa bermakna dalam kedua macam doa ini. Doa ibadah atau doa permohonan. Namun kapan dihukumi syirik? Ketika dipersembahkan kepada selain Allah. Maka dalam dua jenis doa ini ada perbedaan. Apabila itu doa ibadah, kapan saja dipersembahkan kepada selain Allah, langsung menjadi syirik. Misalkan orang yang sholat untuk menyembah selain Allah atau berhaji, zakat, puasa untuk menyembah selain Allah maka otomatis dihukumi sebagai kesyirikan ya Adapun doa permintaan atau permohonan seperti istighatsah ulama menjelaskan ketika seseorang meminta kepada selain Allah itu tidak otomatis dihukumi syirik kapan dihukumi syirik apabila yang dimintai tersebut yaitu makhluk tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat yang pertama dia masih hidup artinya memohon kepada orang mati adalah kesyirikan yang kedua apa yang dimintakan kepadanya bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Siapa yang minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Seperti minta dilindungi dari syaitan. Minta dilindungi dari kesesatan atau minta dilindungi dari api neraka atau memohon surga, memohon hidayah atau mohon diturunkannya hujan. Siapa yang mampu melakukan itu? Hanya Allah minta dikaruniakan seorang anak. Hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Maka siapa yang memintanya dari selain Allah, dia telah mempersekutukan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila yang dimintai itu tidak hadir atau dia tidak bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya, lalu kita memohon kepadanya seakan-akan dia yang maha mendengar. Misalkan kita minta dari jarak jauh, maka ini adalah termasuk kategori kesyirikan. Ya. Jadi kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini pada makhluk yang dimintai tersebut, maka itu adalah kesyirikan. Baik. Jemaah sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Ada lafaz lain, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu otaknya ibadah tetapi hadisnya dhaif hadisnya lemah yang sahih adalah ad-doa huwal ibadah doa itu adalah ibadah jadi sebenarnya sudah jelas sekali doa itu adalah ibadah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah yang terdapat dalam surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin Dan Robmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi dalam ayat ini jelas sekali Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya. Dan kita nggak akan menemukan satu ayat Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa kepada makhluk. Walaupun makhluk tersebut adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah untuk diteruskan doanya kepada Allah, tidak pernah tidak kepada wali, tidak kepada nabi, tidak pula kepada para malaikat. Tetapi yang Allah perintahkan adalah berdoa kepadanya. Berdoa kepadanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha mampu mengabulkan. Allah tidak butuh sedikit pun makhluk sebagai perantara. Ya. Tapi kadang manusia pakai logika dia pakai akal. Walaupun sebenarnya kalau dipikirkan lebih dalam, nggak masuk akal juga. Apa logika mereka jemaah sekalian? Kata mereka, sama dengan seorang presiden atau raja di dunia, kita ini kan bukan siapa-siapa. Sehingga untuk menu apa namanya minta satu hajat atau satu keperluan harus melalui orang dekatnya ajudannya, menterinya. Demikian, mereka samakan Allah dengan raja di dunia. Ya, padahal tentu sangat berbeda antara Allah dengan seorang raja di dunia. Jazakallah khair. Bagaimana mungkin disamakan jemaah sekalian? Allah yang maha mendengar Tidak butuh dengan Pembantu-pembantu menteri-menteri. Sedangkan seorang raja di dunia wajar saja dia butuh pembantu, dia butuh menterinya untuk menunaikan hajat-hajat masyarakatnya. Adapun Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak butuh. Andai seluruh makhluk bersama-sama di satu tempat, masing-masing meminta dengan permintaan yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda. Niscaya Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk mendengarkan semuanya dan maha mampu untuk mengabulkan sekaligus. Bagaimana mungkin disamakan dengan seorang raja di dunia yang begitu lemah? Iya. Jadi justru ketika mereka menyamakan Allah dengan raja di dunia itu juga kesyirikan. Yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah di dalam sifat-sifatnya. Itu kesyirikan di dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi doa itu adalah ibadah, kita tidak butuh perantara dan Allah juga tidak butuh perantara di dalam ber, menerima doa hamba-hambanya. Sehingga tidak boleh sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut insya Allah kita akan menyebutkan satu persatu dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya itu termasuk syirik besar. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak bisa pula memberikan mudarat. Kalau kamu tetap melakukannya, maka kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zolim. Surat Yunus ayat ke-106. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama di dalam bab ini. Pelajaran yang bisa kita petik di dalam ayat yang mulia ini Pertama sekali Sudah sangat jelas Allah melarang kita berdoa kepada selainnya. Wala min dunillah. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Dan ini mencakup doa ibadah maupun doa permohonan. Kedua-duanya. Maka jelas Allah melarang. Jadi ada perintah berdoa kepada Allah dan ada larangan berdoa kepada selain Allah. Sudah jelas sekali sebenarnya. Maka jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pun berpesan seperti itu. Tidak pernah Nabi berpesan kepada para sahabat, berdoalah kepadaku. Nanti aku teruskan doa kalian. Atau kalau aku mati, datanglah di kuburanku, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian. Enggak pernah jamaah sekalian. Nabi saw alaihi wasallam tidak pernah berpesan demikian kepada para sahabat. Tetapi pesan beliau adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun riwayat yang sahih. Kalau sahabat pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semasa hidup beliau, tidak pula sepeninggal beliau. Jemaah sekalian, kalau kepada Nabi saja para sahabat tidak berdoa kepadanya, apalagi kepada yang lain. Yang lain tentu lebih rendah derajatnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi seorang hamba yang lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya. Kecuali di masa Nabi hidup. Para sahabat minta didoakan itu sering. Kalau seperti itu boleh. Ada sahabat kita, kawan kita, orang baik, orang soleh, kita minta didoakan. Itu hal yang baik, dibolehkan. Tapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat tidak lagi memohon apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para sahabat mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika itu beliau sudah sangat tua. Beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk mendoakan mereka. Ya. Jadi mereka tidak datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi minta kepada paman beliau untuk berdoa yang masih hidup. Iya. Jadi ini yang pertama, jelas Allah melarang berdoa kepada selain Allah. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan siapapun yang kita panjatkan doa kepada selain Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Siapapun dia. Dan ini juga menunjukkan kepada kita termasuk yang harus kita yakini dalam sifat-sifat rububiyah Allah adalah hanya dia yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Tidak ada makhluk yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat kepada kita kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk yang memberi manfaat kepada kita itu hanya sebab. Allah Jalla wa Ala dialah sesungguhnya yang memberi manfaat dan mudarat kepada kita. Ini termasuk sifat rububiyah termasuk keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahwa Allah dialah yang memberi manfaat, dialah yang menimpakan mudarat. Tidak akan tertimpa kita satu mudarat, tidak akan mendapatkan satu manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling bodoh. Bagaimana mungkin dia berdoa kepada sesuatu yang sama sekali nggak bermanfaat baginya, tidak pula menimpakan mudarat. Bahkan nggak bisa mendengarkan doanya. Iya. Atau bahkan sesuatu yang dia sendiri yang buat. Seperti patung-patung yang mereka pahat sendiri, lalu mereka berdoa kepadanya. Subhanallah. Jadi, sungguh sangat aneh, sangat bodoh sekali orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, Allah mengatakan orang yang mempersekutukan Allah lebih bodoh daripada binatang ternak. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, "Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Baik. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita lemahnya segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama juga menjelaskan ayat yang mulia ini menunjukkan orang yang berdoa kepada selain Allah telah melakukan syirik besar. Karena Allah menyatakan di akhir ayat innaka idha minadzalimin. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zolim. Yaitu pelaku syirik besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan juga dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, Innahu mayyushrik billah, faqad harramallahu alaihi jannah, wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka ini menunjukkan orang yang berdoa kepada selain Allah itu bukan sekedar syirik kecil tetapi termasuk kategori syirik besar. Artinya menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini adalah pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada beliau, "Engkau wahai Muhammad, kalau kamu berdoa kepada selain Allah, maka kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim." Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik, yang paling soleh, yang paling takwa, yang paling hebat ibadahnya. Tapi kata Allah, kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kamu menjadi orang zalim. Makanya jangan terpukau, jangan terpesona lihat orang masya Allah pakaiannya saja luar biasa, sorban, peci, jenggotnya panjang sekali. Tapi kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik. Dia seorang musyrik. Jangan terpesona dengan penampilannya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya. Jangan terpesona. Kemudian lupa dengan kesyirikannya. Ini subhanallah peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau Nabi saja akan berubah menjadi orang zalim, ancaman dari Allah apalagi kita kalau kita melakukan perbuatan syirik, naudzubillah. Namun tentunya para nabi itu maksum. Allah jaga dari dosa. Ini cuma sebagai peringatan kepada kita. Andai seorang nabi melakukan syirik, dia berubah menjadi orang zolim. Dia berubah menjadi orang kafir. Bukan berarti ada kemungkinan itu terjadi pada nabi, bukan. Sebab mereka maksum. Hanya sebagai peringatan bagi kita. Iya. Jemaah sekalian kita masuk dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkap kemudaratan itu kecuali Dia. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolak satu anugerah darinya atau satu keutamaan. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya wa ghafurur rahim dan dia maha pengampun lagi maha penyayang surat Yunus ayat ke-107 jemaah sekalian di dalam ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik terutama terkait dengan keimanan Terima kasih Pak Terutama terkait dengan keimanan. Pelajaran yang pertama Di dalam ayat yang mulia ini juga terkandung keimanan terhadap sifat rububiyah Allah. Bahwa Allah dialah yang maha mampu menimpakan kemudaratan kepada kita. Dan hanya dia yang bisa menghilangkannya. Ya. Hanya dia yang bisa menghilangkannya. Dan hanya demikian pula hanya dia yang bisa memberi manfaat kepada kita. Dan tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menghalangi apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita. Ya. Maka jemaah sekalian, sudah sepatutnya kalau begitu kita beribadah hanya kepadanya dan kita berdoa hanya kepadanya karena hanya dia yang bisa memberi manfaat dan ketika kita ditimpa musibah hanya dia yang bisa menghilangkannya mengapa kita berdoa kepada selainnya dan apabila dia hendak menolong kita tidak satupun yang bisa menghalanginya dan ini sama dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummata walau ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Ketahuilah, andai seluruh umat bersatu untuk memberi manfaat kepadamu mereka tidak bisa memberikannya kecuali yang telah Allah tulis untukmu. Ya. ya. Sampai di mana tadi? Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaih andai seluruh makhluk bersatu untuk menimpakan mudarat kepadamu mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu makanya jemaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah hendaklah kita hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bergantung hanya kepadanya. Dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Dan jangan sampai karena ingin mencari keridoan makhluk, lalu kita membuat Allah murka. Ini yang banyak terjadi. Ya. Banyak terjadi seperti ini. Takut membuat makhluk marah kepadanya, enggak enak kalau dia mengamalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah takut dicela takut diomongin subhanallah padahal apapun yang dilakukan manusia sama sekali tidak membahayakan kita andai mereka bersatu sekalipun mereka tidak bisa membahayakan kita kecuali yang telah Allah tetapkan atas kita Iya. Maka jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah hendaklah kita berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah yang satu saja. Sangat bodoh kita apabila bertawakal dan berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting yang disebutkan para ulama. Coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan wa iyamsaskallahu bidurrin. Apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu. Ini tentang kemudaratan. Namun tentang kebaikan Allah mengatakan wa iyuridka bi Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu. Coba perhatikan jemaah sekalian, apa bedanya? Tentang kemudaratan Allah nggak mengatakan Allah menginginkan, tapi Allah menimpahkan. Tapi tentang kebaikan Allah mengatakan Allah menginginkan kebaikan untukmu. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Sebenarnya kemudaratan yang Allah timpakan kepada kita yang Allah inginkan di balik itu adalah kebaikan adalah kebaikan. Allah tidak hendak menzolimi hamba-hambanya. Sebenarnya segala kemudaratan yang Allah timpakan kepada kita di balik itu ada kebaikan. Dan itulah yang Allah inginkan. Ya, contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain Allah mengatakan al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Allah timpakan kepada mereka kerusakan itu agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka sendiri dan agar mereka kembali kepada Allah yaitu bertobat. Jadi dua hal yang Allah inginkan di situ. Pertama agar mereka rasakan sendiri perbuatannya, yang kedua agar mereka sadar. Jadi itu yang Allah inginkan. Makanya jemaah sekalian, tidak boleh menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau dia berbuat buruk, kita sebut perbuatan kamu jelek, kamu juga bukan orang baik. Karena berbuat jelek, Iya. Makin banyak perbuatan buruknya, maka di mata kita dia makin jelek. Beda dengan Allah. Allah menetapkan adanya keburukan. Tetapi perbuatan Allah dalam menetapkan keburukan adalah perbuatan yang baik. Adalah perbuatan yang baik. Karena perbuatan Allah berarti sifat Allah. Sifat fi'liyah namanya. Sifat perbuatan Allah sifat Allah semuanya baik, nggak ada yang buruk. Perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang jelek. Dan maha sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Tapi kenapa disebut takdir baik dan takdir buruk? Maka jemaah sekalian, buruk itu maksudnya adalah makhluknya itu sendiri yang buruk. Bukan Allah yang berbuat buruk. Contohnya Allah menciptakan setan. Dan semua amalan setan Allah yang ciptakan. Allah menciptakan makhluk, semua perbuatan makhluk juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat As-Saffat Allah menyatakan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Iya. Tapi jemaah sekalian, keburukan bukan pada perbuatan Allah menciptakan setan. Keburukan itu ada pada setan itu sendiri bukan pada perbuatan Allah menciptakan setan dan amalannya. Makanya di sini dikatakan Allah menimpakan keburukan, bukan Allah menginginkan keburukan. Sementara ketika berbicara tentang kebaikan, wa iyuridka bi khairin, apabila Allah menginginkan atau menghendaki kebaikan untukmu. Beda kan? Iya. Jadi di sini ayat ini berbicara tentang kemudaratan dan kebaikan namun hanya dikatakan pada kemudaratan Allah menimpakan adapun pada kebaikan Allah menginginkan baik ini pelajaran penting terkait dengan takdir Allah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini demikian pula ayat ini kita memetik pelajaran penting yaitu penetapan sifat masyiah bagi Allah yaitu sifat berkehendak sifat berkehendak. Karena dalam ayat ini dikatakan yusibu bihi may yasha min ibadi. Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan jemaah sekalian, segala sesuatu di alam ini terjadi dengan kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Apabila Allah tidak kehendaki, maka tidak mungkin terjadi. Iya. Yeah. Kemudian di dalam ayat ini juga ada penetapan dua sifat yang terkandung di dalam dua nama Allah yang maha mulia yaitu nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Jadi ayat ini menetapkan dua nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Maka di dalam dua nama ini terkandung sifat Allah yaitu sifat pengampun dan sifat rahmat, sifat kasih sayang Allah. Demikian jemaah sekalian, setiap nama Allah pasti kita bisa memetik sifat Allah. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah bisa kita jadikan sebagai nama Allah. Kalau nama Allah pasti mengandung sifat. Tidak mungkin tidak. Beda dengan makhluk. Namanya bagus tapi sifatnya jelek ya sifat orangnya jelek namanya masya Allah Muhammad ya tapi sifat dan perangainya tidak mencerminkan namanya ya adapun Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan juga sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama tersebut oleh karena itu jemaah sekalian Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama-namanya walillahil asmaul husna fad'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Ulama menjelaskan, berdoa dengan menyebut nama-namanya, hendaklah kita sesuaikan dengan permintaan kita. Misalkan kita mau minta ampunan, kita baca atau kita sebut nama Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sesuai. Kalau kita minta rezeki, kita panggil Allah dengan namanya Ar-Razzaq dan seterusnya. Karena nama-nama Allah mengandung sifat yang terdapat di dalam nama itu, Allah memiliki sifat tersebut. Kesimpulannya jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita, maka sudah sepatutnya kita berdoa hanya kepadanya dan tidak boleh berdoa kepada selain selainnya yang sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya hanya meminta sedikit penjelasan saja nih mengenai wasilah itu. Biasanya kan orang berdoa itu dia selalu, selalu menyebut wasilah. Saya belum paham sekali Baik. apa yang disebut ya. wasilah. Wasilah artinya perantara. Orang yang mencari perantara disebut melakukan tawasul Ya, tawasul adalah menjadikan sesuatu sebagai wasilah, perantara. Iya. Ulama menjelaskan, tawassul itu ada dua macam. Tawassul mamnu dan tawassul masyru. Tawassul yang terlarang dan tawassul yang disyariatkan. Ya, kita mulai dulu tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan itu ada tiga macam. Para ulama menyebutkan, apabila kita teliti seluruh dalil, maka kita akan dapatkan kesimpulan, tawassul yang disyariatkan, mencari wasilah yang disyariatkan, adalah tiga macam. Pertama, dan ini yang terbaik, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Persis seperti yang kita contohkan tadi. Itu namanya wasilah. Kita jadikan nama-nama Allah sebagai wasilah untuk berdoa kepadanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Ini contoh berwasilah dengan nama Allah. Contoh dengan sifat Allah. Misalkan kita berdoa, Allahumma birahmatika astagithu. Ya Allah, dengan sifat rahmatmu, aku mohon pertolongan. Ya, ini contoh. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Ya. Dan subhanallah, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak contohnya. Beliau bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya, ini yang terbaik. Yang kedua, juga tadi sudah kita contohkan bertawasul dengan doanya orang soleh. Caranya adalah kita minta kepada orang soleh yang masih hidup agar mendoakan kita. Iya. Yang masih hidup dan tidak gaib, maksudnya dia berada di depan kita atau dia bisa mendengarkan apa yang kita katakan. Minta didoakan. Ini dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana telah kita contohkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Yaitu kita sebut amalan kita di dalam doa yang kita panjatkan. Seperti kisah tiga orang yang terkurung di dalam goa, lalu masing-masing berdoa dengan menyebut amalnya, maka Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Ini secara singkat tiga macam tawasul yang dibolehkan. Ya. Sekarang tentang tawasul yang terlarang. Tawasul yang terlarang itu ada dua macam. Secara garis besar ada dua macam. Tawasul yang sampai pada tingkat kesyirikan dan tawasul yang bid'ah. Tidak sampai syirik namun tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tawasul yang syirik itu adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah seperti kepada para wali, kepada para nabi atau kepada para malaikat. Walaupun dia namakan tawasul, walaupun tujuannya kepada Allah, tapi dia memanggil selain Allah, menyeru selain Allah, ya, seperti orang-orang Syiah, doa mereka ya Husain, ya Ali, bukan ya Allah, bukan Allahumma. Doa mereka ya Husain, ya Ali. Subhanallah. Ini adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad. Terserah dia mau namakan tawasul, mau namakan wasilah, nggak ada pengaruh. Iya. Adapun yang kedua, ini yang terakhir, tawasul yang bid'ah. Tidak syirik tetapi tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa jemaah sekalian? Ada contoh yang terkenal, ya Robbi bil Mustafa balik maqasidana. Iya. Ini dia bertawasul dengan Nabi